Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada yang setor anak-anak ini hari ini. Ini ada mana? Nggak nggak datang. Apa Quran Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah al-imanu bil yaumil akhir. Ar-ruknu sadis min arkanil iman. Rukun yang keenam dari rukun iman. Yang keenam ya kalau sesuai dengan urutan hadis apa itu? Iman dengan qadar. Tapi yang kelima itu adalah apa? Adalah iman dengan yaumil akhir. Wa huwa al-imanu bil yaumil akhir. Yaitu apa? Al-imanu bima akbarallahu azza wa jalla bih kita beriman kepada apa yang Allah kabarkan au akhbara fi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma ba'dal maut. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Mislu an fisul, yaitu contohnya adalah ditiupkannya trompet, ditiupnya trompet. Wa qiyamis sa'ah dan datangnya hari kiamat wa nasi min kuburihim dan berdirinya orang-orang dari kuburan mereka. Qala Allah jalla fi ulah wa nufiqa fi suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun dan ditiuplah trompet maka tiba-tiba saja mereka itu datang mengalir kepada Rabb mereka dari kuburan-kuburan mereka. Ada jelas yaitu makhluk yang silun mengalir istilahnya turun dengan cepat, uh, datang dengan cepat. Wahusyiran nasu hufatan oratan hurla. Dan manusia itu nanti akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju dan tidak Lihat di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum mahsyuruna sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan hufatan oratan hurla dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak memakai baju dan tidak berkhitan. Summa qara, kemudian Nabi ber, e, membacakan firman Allah Ta'ala, Kama awal awal khalqin Seperti Sebagaimana kami memulai penciptaan, begitu pula kami akan mengulangi kembali. Wa'dan alaina, itu sebagai janji yang yang harus kami tepati. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami yang akan mengerjakan itu. Dan itu pasti terjadi. Betul-betul semua kembali kepada asalnya. Tidak memiliki harta sama sekali. Kita datang ke dunia tanpa memiliki harta dan bahkan pakaian dan sendal pun tidak ada. Maka demikian pula kita menghadap Allah Ta'ala. Kalau di dunia harta, eh, baju itu bisa diambil dengan apa? Bisa dicari dengan dengan harta. Ataupun di akhirat baju hanya bisa diambil dengan amalan. Maka barang siapa punya rasa malu yang besar, maka di akhirat betul-betul auratnya ditutupi dengan bagus. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau yang pertama kali mendapatkan baju. Manakala beliau itu adalah orang yang paling besar rasa malunya, paling besar adabnya kepada Allah sampai adab yang tertinggi yaitu apa? Yaitu menjauhi kesyirikan, bahkan menghancurkan sebab-sebab kesyirikan, maka beliau yang paling cepat mendapatkan baju nanti. Jadi memang baju itu adalah ungkapan untuk apa? Ungkapan untuk akhlak yang baik dan juga untuk apa? Untuk tauhid yang benar. Makanya di dalam firman Allah Taala wasiyataka fatohir bersihkanlah bajumu maka ditafsirkan dengan apa? Tohir akmalaka anisyirik. Sucikan amalan kamu itu dari kesyirikan. Bagaimana Nabi Ibrahim yang pertama kali nanti akan mendapatkan baju. Wa awwalu man mati Ibrahim. Dan yang pertama kali akan diberi baju pada hari kiamat adalah Ibrahim. Fa inna unatan min ashabi eh, wa inna. Ini masih dalam hadis Ibnu Abbas. Dan sesungguhnya ada sekelompok manusia dari para sahabatku yukhadu bihim dzata syimal. Mereka nanti akan diambil dari sebelah kiri, yaitu akan dibawa ke dalam neraka. Fa'qulu ashabi ashabi. Maka aku katakan mereka adalah sahabatku. Mereka adalah sahabatku. Yaitu apa? Pengikut Rasulullah. Ini hukum zahir. Fayaqul innahum lam yazalu murtadina ala akabi mundu faraqtahum. Sesungguhnya mereka itu terus-menerus murtad ke belakang mereka sejak engkau meninggalkan mereka. Di sini ada dalil bahwasanya apa? Rasulullah SAW tidak tahu perkara yang goib. Rasulullah setelah wafat beliau tidak tahu apa yang diperbuat oleh masing-masing dari umatnya sahabatnya saja dari sahabat yang beliau kenal aja Nabi tidak tahu apa yang diper, dikerjakan oleh masing-masing dari mereka Bagaimana dengan yang datang setelah itu, setelah itu sampai hari kiamat? Maka sungguh keliru orang-orang yang menganggap Rasulullah itu tahu perkara yang goib. Dan Rasulullah itu apa? Sepeninggal hidup beliau, setelah matinya beliau, beliau masih bisa apa? Diajak musyawarah ini itu, mengetahui kes ini, kes itu, dan sebagainya. Juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah al-mu'tabar huwal amal. Yang terpandang itu amalannya, bukan sekedar aku adalah murid fulan, aku adalah teman si fulan, aku adalah keluarga fulan. Bahkan yang bersahabat dengan makhluk terbaik, yaitu Rasulullah, itu saja tidak ada gunanya kalau mereka menyelisihi jalan dari Rasulullah itu sendiri. Walaupun sahabat tidak ada gunanya. Demikian pula tidak ada gunanya orang-orang di Sion mengaku kami adalah murid Syekh bin Bas misalkan. Kami adalah belajar kepada Syekh Utsaimin. Oh, kami adalah murid Eh, Syekh Mukbil, tapi ternyata kenyataannya mereka jadi miskin. Tidak ada gunanya menisbatkan diri kepada orang alim. Kalau menyelisihi jalan agama orang alim itu sendiri. Fa'akulu kama qala abdus soleh. Maka aku menjawab seperti ucapan hamba yang soleh. Yaitu apa? Siapa ini? Yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa kuntu alaihim ma fihim dan aku itu akan terus menjadi saksi terhadap mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawafaitani kunta antal ar-raqiba alaihim innaka antal azizul hakim. Manakala engkau telah mewafatkan saya ya Allah, yaitu mengangkat saya ke langit, maka engkau lah yang mengawasi mereka. Menunjukkan Nabi Isa tidak tahu perkara yang gaib. Dan sungguhnya engkau itulah yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Oh, eh, apa? Kemudian antara raqiba alim wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya kelanjutan dari ayat yang berikutnya lagi. Ini harusnya dua ayat bukan hanya satu ayat ini ya. Berarti apa? Demikian pula Rasulullah SAW setelah beliau diwafatkan, maka beliau tidak tahu apa amalan masing-masing dari sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan lain-lain. Walaupun beliau juga mendapatkan berita gaib tetapi apa? Tidak secara terperinci. Sebatas apa yang Allah Ta'ala inginkan. Bahwasanya nanti akan terjadi masalah antara engkau dengan Aisyah. Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali tanya, Ya Rasulullah, apakah saya ini nanti yang akan hari yang akan binasa? Rasulullah akan berlaku. Walakin irjiha ila ma'maniha Enggak, bukan engkau yang binasa, tapi apa kembalikan dia Aisyah ini kepada tempat amannya dia. Ali nanti yang menang dan dia yang benar. Tapi kalaupun engkau mengalahkan Aisyah, Jangan kemudian apa? Engkau hinakan dia dan sebagainya. Kembalikan dia ke tempat keamanan dia. Karena Aisyah tidak ingin dolim juga. Dia cuma datang untuk apa? Untuk menyatukan kembali kaum muslimin yang sedang bertikai. Yaitu antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Aisyah salah dalam ijtihad karena apa? Keluar rumah tanpa apa? Tanpa mahram dan juga apa? Dan mengikuti ijtihad dari sahabi yang lain yaitu siapa? Az-Zubair ibn al-Awam dan Talha bin Ubaidillah. Ternyata tidak tahu bahwasanya niat baik itu tidak cukup karena orang khawarij merubah merubah kondisi menjadi peperangan yang dahsyat mengadu domba mereka. Sayangnya di sini apa? Memang Rasulullah SAW mendapatkan beberapa berita gaib, tetapi secara perincian amalan satu persatu sahabatnya Rasulullah itu tidak tahu. Makanya ketika sahabat beliau ada yang dihukum dimasukkan ke dalam neraka dan dilarang untuk masuk untuk minum jadi telaga, Rasulullah mengatakan ashabi ashabi. Kemudian Allah Taala mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Menunjukkan Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Hadis muttafaqun alaih. Wa ardul mahsyar bayda. Dan bumi mahsyar itu warnanya putih. Bumi yang bukan bumi sekarang. Kakur suapin nafi. yaitu seperti lingkaran yang putih bersih Lihat di Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda. Manusia nanti pada hari kiamat akan digiring, akan dikumpulkan di suatu bumi yang putih. Asra. Asra sama putih, tetapi putih yang kekuning-kuningan. Kakur sotin nati. Kakur sotin nati. Yaitu seperti lingkaran yang bersih Qala Tidak ada pertanda apapun. Ini maklam kalau kita artikan pertanda. Tidak ada alamat. Tidak ada alamat bagi seorang pun. Semuanya tidak ada yang memakai titel jenderal atau laksamana atau titel sebagai apa? Sebagai direktur ini, CEO ini atau apa-apa. Semuanya dalam keadaan tidak pakai baju dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali pertanda yang memang justru menghinakan mereka dan sebagainya. Apa alamat lain yang Allah kehendaki menunjukkan kebaikan yaitu apa? Buram jali, namin asaril wudhu. Wajahnya dan tangan kakinya putih bersih cemerlang karena bekas-bekas wudhu. Alamat-alamat yang Allah inginkan saja. Al Mustafa muttafaqun alaih. Tayyib ilahuna wallahu taala a'lam.